Maka kita memohon kepada Allah sebagaimana Ia telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini pada kesempatan kali ini agar kembali mengumpulkan kita semuanya di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita memohon kepadanya agar menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang ia kecualikan di dalam firman-Nya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, kasih mengasihi di dunia ini Di hari kiamat mereka semua akan saling bermusuhan. Innal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana kita memohon kepadanya agar <clears throat> menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang ia firmankan di dalam hadis kudisi yang berbunyi wajabat mahabbati gimana ini ya tadi hmm? ganti wajabat mahabbati للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتبادلين فيها Sungguh telah pasti kecintaanku kepada orang-orang yang mereka saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Imam Tirmizi dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan merupakan nikmat yang sangat besar anugerah Allah Jalla wa yang sangat mulia kepada seorang hamba yang hidup di akhir zaman yang telah penuh dengan kerusakan syahwat dan syubhat seperti masa kita ini adalah nikmat, adalah anugerah ilmu agama. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sehingga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, "Faman utiya al-ilma faqad utiya al-khaira kullahu, wa man hurimahu fahuwa al-mahrum." Barang siapa yang diberikan ilmu agama oleh Allah, maka sungguh telah diberikan untuknya sumber kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama Maka sungguh dia telah merugi Maka ilmu agama adalah kunci kebaikan Ilmu agama adalah sumber kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana ilmu agama itu akan menuntun kita ke surga Allah Jalla wa Di dalam sebuah hadis yang diuratkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan Dalam rangka menuntut ilmu agama Niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga Ini menerangkan kepada kita bahawa tanpa ilmu agama kita tidak akan mungkin memperoleh syurga Allah Jalla wa'ala Kita tidak akan mungkin berjalan di sebuah jalan yang akan menyampaikan kita ke syurganya nya Hanyalah ilmu agama yang dapat menuntun kita ke jalan yang akan menghantarkan kita ke syurga Allah Jalla wa'ala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan sungguh banyak manfaat dan kebaikan dari majelis ilmu agama itu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula Nabi bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasunahu ma bainahum illa nazalat alaihim sebagian manusia berkumpul di mengkaji agama Allah melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah ketenangan ilahi yang itu tidak bisa kita peroleh dengan dunia beserta isinya as-sakinah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa banyak manusia mengeluarkan harta mereka mengorbankan kesehatan mereka waktu mereka dan meninggalkan keluarga mereka hanya untuk melakukan camping ya atau ke laut iya. atau traveling ke negara-negara luar tujuannya untuk mendapatkan ketenangan ketentraman hiburan tetapi rupanya mereka juga tidak tidak memperolehnya mereka juga tidak mendapatkannya kenapa karena Allah memang telah berfirman, "Ala bi tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah Jalla wa ala hati itu akan tenang. Dan majelis ilmu agama adalah salah satu media sakinah yang paling sempurna. Yang apabila kita berada di dalamnya hati kita akan tenang, akan nyaman, akan tentram karena sakinah yang turun dari Allah Jalla wa ala nazalat alaihimu sakinah akan turun kepada mereka asakina ketenangan jiwa. Hati mereka akan tentram. Jiwa mereka akan tenang. Wa ghasyatuhumur rahmah. Dan rahmat Allah tercurahkan untuk mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ya subhanallah. Adakah sebuah majlis pertemuan, perkumpulan yang lebih indah daripada ini? Sebuah majlis, sebuah pertemuan yang turun sakinah Allahu Jalla wa'ala untuk mereka. Yang rahmat Allah tercurahkan untuk mereka. Yang malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Makhluk-makhluk suci yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Mereka ikut duduk meliputi majelis ilmu agama. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Maka majelis ilmu agama adalah sumber popularitas yang sesungguhnya. Barang siapa yang ingin populer, ingin tenar, menginginkan popularitas, ketenaran, maka majelis ilmu agamalah tempatnya. Dia akan memperoleh, akan meraih ketenaran, popularitas yang sesungguhnya. Ketenaran yang hakiki dikenal oleh Allah. Namanya disebut-sebut oleh Allah dan didengar oleh malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Wa dzakarahumullahu fi man indah dan Allah akan menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Dan jumlah malaikat di hadapan Allah amatlah banyak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun sajidun." Qaw qa'imun aw raki'un lillah Tidaklah ada jarak sejauh empat jari jemari di atas langit sana, melainkan di situ ada malaikat yang sedang berdiri, yang sedang ruku atau sedang sujud menyembah Allah Jalla wa Keutamaan yang luar biasa. Juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al Imam dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa innal malaikata لتضع أجنتها لطالب العلم رضا بما يطلب وإن العالم ليستغفرن له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu agama kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu agama, kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. Ridwan bima yatlub sebagai bentuk cinta, sebagai bentuk ridha dari mereka kepada apa yang sedang mereka lakukan. Sesungguhnya seorang alim itu akan dimintakan ampunan oleh Allah, akan dimintakan eh, ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di air, di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di bawah kolam air. Mereka semua akan memintakan meminta ampunan Allah Jalla wa untuknya. Sesungguhnya perbedaan antara alim dan abid itu, alim dengan ahli ibadah adalah seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Ada seribu bintang di langit. Atau bahkan dengan jumlah yang tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah. Sungguh tidak bisa mengalahkan cahaya satu bulan purnama. Cahaya satu bulan purnama lebih terang, lebih jelas daripada cahaya jutaan bintang yang ada. Demikianlah perbedaan antara alim orang yang memiliki ilmu agama dengan ahli ibadah. Satu alim itu jauh lebih bermanfaat daripada seribu ahli ibadah. Oleh karena itu sebagian ulama salaf menyatakan alimun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Satu orang yang berilmu sehingga bisa mengajarkan kepada manusia agama Allah Jalla wa ala, mengajarkan kepada mereka akidah yang benar, fikih ibadah yang benar, fikih muamalah yang benar, itu lebih berat bagi syaitan daripada seribu abid. Seribu orang ahli ibadah. Kenapa? Karena seribu orang ahli ibadah belum tentu bisa memperbaiki orang lain. Belum tentu bisa mengajarkan orang yang lain kalau dia tidak alim. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Perumpamaan antara alim dengan abid, ahli ibadah itu seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi itu tidak pernah mewariskan mewarisi dinar dan dirham. Yang mereka warisi hanyalah ilmu agama maka barang siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil warisan yang sangat bagian yang sangat besar. Suatu ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang ke pasar Madinah. Kemudian beliau berceria, "Apakah kalian masih di sini? Bertahan di sini sedangkan warisan Nabi saw alaihi wasallam sedang dibagi-bagikan di masjid? Tidaklah kalian, tidakkah kalian bergegas pergi ke Masjid Nabawi untuk memperoleh untuk mendapatkan sebagian warisan yang sebagian warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang dibagi-bagikan, maka mereka pun langsung pergi ke Masjid Nabawi. Harapan mereka akan mendapatkan pedang Nabi, sepatu Nabi, atau pakaian bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Hurairah menyebutkan bahwa warisan Nabi sedang dibagi-bagikan di masjid. Begitu mereka sampai di masjid yang mereka lihat hanya halaqah-halaqah ilmu agama. Maka mereka pun berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, mana warisan Nabi yang sedang dibagi-bagikan?" Yang ada hanya majelis ilmu agama. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya majelis-majelis ilmu agama yang kalian lihat itulah warisan mereka para nabi yang selama ini sering kalian lalaikan yang selama ini sering kalian abaikan. Demikianlah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik murid-murid mereka untuk mencintai ilmu agama, untuk menghadiri majelis ilmu agama. Dia adalah sebuah majelis yang di situ dibagi-bagikan warisan para nabi dan para rasul. Maka antum hendaknya bersyukur kepada Allah Jalla wa ala jika Allah Jalla wa ala memberikan cinta di dalam hati antum untuk ilmu agama. Itu anugerah yang sangat besar. Betapa banyak orang di luar sana tidak mengetahui keutamaan majelis ilmu agama. Atau mengetahuinya tetapi kurang mencintainya. Dan tidak diberikan nikmat manisnya duduk di majelis ilmu agama. Sungguh nikmat, sungguh manis, sungguh lezat hadir di majelis ilmu agama itu. Bagaimana tidak Dia adalah majlis yang akan menuntun kita ke syurga Allah Dia sebuah majlis yang turun ke dalamnya as Tercurahkan rahmat Allah Malaikat-malaikat Allah meliputinya Dan nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah Jalla wa'ala Maka mensyukuri nikmat ilmu agama adalah sebuah kewajiban Dan menjaganya suatu yang harus Allah berfirman wa itta'adzana wa id. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumumkan jika kalian mensyukuri nikmatku maka akan aku tambah akan aku tambahkan nikmatku itu kepada kalian dan jika kalian mengkufurinya maka sesungguhnya azabku amatlah pedih dan Allah tidak akan mengubah atau menarik sebuah nikmat dari seseorang kecuali dia sendiri telah mengubahnya. Allah berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah suatu kaum, kondisi suatu kaum sampai sehingga mereka sendiri mengubahnya. Nikmat sunnah, nikmat majlis ilmu agama itu tidak akan hilang dari kita kecuali kita sendiri telah melakukan sebab-sebab yang karenanya Allah mencabut dan menariknya dari kita. Dan Allah telah berfirman, "Innahu may nikmat Allah min ba'di ma ja'atuhu fa innallaha syadidul 'iqab." Sesungguhnya barang siapa yang mengubah nikmat Allah setelah Allah memberikannya kepadanya, maka sesungguhnya azab Allah itu sangatlah keras. Maka ikhwanil karam wa akhwati al karimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas nikmat majelis ilmu agama. Terlebih lagi kita berada di akhir zaman. Sebuah zaman yang penuh dengan kerusakan syahwat dan syubhat. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kal qabidhi 'alal jamar As-sabiru fihim ala dinihi kal qabidhi 'ala al-jamr. Berpegang teguh di atas agama yang benar di akhir zaman, mengamalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, perintah-perintah Rasulnya dan larang meninggalkan larangan-larangannya, itu rasanya seperti menggenggam bara api. Kenapa demikian? Karena kerusakan yang luar biasa di akhir zaman. Apabila kita melihat membaca dan menyimak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang fitnah akhir zaman maka kita akan menyadari bahawa yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis-hadis tersebut adalah masa kita ini adalah zaman kita ini Nabi menyebutkan dalam banyak hadis di akhir zaman bahawa zina itu akan bertebaran musik itu mudah didapatkan banyaknya biduan-biduan wanita banyaknya khamar, ya. ilmu agama diangkat dari manusia, ya. orang-orang berilmu sangat sedikit di tengah-tengah mereka, ya. yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, ya. dan seterusnya. Semua yang boleh sabdakan itu ada di masa kita. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Saya ala nasi zaman as-sabiru fihim ala dinihi kal qabid ala al-jamr." Lil wahid minhum ajru 50 rajula. Barang siapa yang berpegang teguh di atas agamanya di masa itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam rasanya seperti menggenggam bara api. Karena lingkungan yang tidak mendukung dia untuk beribadah kepada Allah. Lingkungan dia tidak mendukung dia untuk menjadi hamba Allah yang agamis. Eh, pergaulan teman-teman yang tidak mendukung. Maju ke depan, di depannya Abu Lahab. Mundur ke belakang, di belakangnya Abu Jahal. Eh? Geser ke kanan, di kanan Abu Nawas. Eh? Geser ke kiri juga demikian. Tidak mendukung dia, tidak mengajak dia kepada Allah, bahkan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon akhwat di belakang jangan difoto-foto ya. Ya. Jangan foto-foto jamaah perempuan, tidak baik ya. Ya, Ikhwan, yang foto-foto ke belakang. Taib. yang foto jamaah wanitanya. Taib. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bisa istiqamah di masa yang sudah seperti itu, menggenggam agama ini rasanya seperti menggenggam bara api, dan dia tetap berusaha istiqamah, tetap menggenggamnya, Walaupun rasanya seperti menggenggam bara api, pahalanya kata Nabi seperti 50 orang yang melakukan amalan tersebut. Mendengar demikian para sahabat terkejut. Mereka pun berkata, "Ya Rasulullah, 50 orang perbandingan dari mereka atau 50 orang perbandingan dari kami?" Maka Nabi menyatakan bahkan 50 orang dari kalian. Artinya satu orang di masa fitnah di akhir zaman di sebuah masa yang telah penuh dengan kerusakan dia mampu istiqamah melakukan sebuah ibadah pahalanya seperti 50 orang sahabat Nabi yang melakukan ibadah tersebut kenapa? karena lingkungan tidak mudah dia istiqamah istiqamah. Kalau di masa dahulu, apalagi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lingkungannya penuh dengan orang-orang saleh. Dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar Nabi langsung ingat Allah. Yang berada di hadapannya Abu Bakar, Umar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat lainnya. Ya, dengan melihat mereka saja akan membuat dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, membuat dia takut kepada Allah Jalla wa ala, membuat dia langsung cinta akhirat. Tapi zaman kita berbeda. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pahala dia itu seperti 50 orang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mudah berpegang teguh di atas agama Allah di akhir zaman. Ya sebagai contoh saja, jenggot saja begitu asing. Berapa banyak manusia mencemoohi jenggot, yang mereka adalah orang-orang Islam. Pada dia adalah penampilan yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi dan nabi kita juga berjenggot menjadi asing dan memeliharanya tidaklah mudah. Padahal jenggot tumbuh sendiri kan? Kan tidak ditumbuhkan, tumbuh sendiri. Menjadi aneh. Tapi sebaliknya malah nggak aneh. Jenggotnya dicukur, kumisnya dibiarkan seperti pisang goreng hangus. Itu nggak aneh. Ya, karena memang dunia sudah terbalik. Tepatnya bukan dunia yang sudah terbalik karena dari dulu langit masih di atas, bumi masih di bawah. Tetapi mindset manusia yang sudah rusak yang sudah terbalik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan barang siapa yang bisa istiqamah di akhir zaman, yang mana zaman sudah seperti itu rusaknya, ketika dia berpegang teguh di atas agamanya, rasanya seperti menggenggam bara api, maka pahala dia seperti 50 para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kata Imam Ibnu Hajar, ini tidak menerangkan bahwa adanya orang-orang yang lebih afdol daripada para sahabat Nabi setelah mereka. Karena penyebutan pahalanya lebih banyak tidak menunjukkan lebih mulia karena keutamaan bertemu dengan Nabi menjadi sahabat Nabi itu sebuah keutamaan yang tidak akan pernah bisa dikejar dikalahkan oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Naam. al kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Mendengar demikian kita pun jadi <clears throat> khawatir kalau keistiqomahan kita lepas dari tangan kita. Karena dahsyatnya fitnah akhir zaman. Dan majelis ilmu agama adalah salah satu tempat kita bisa memperkuatkan iman kita dan menjaga keistiqomahan kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini dapat berkumpul dan bertemu di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka tafakuh fid din sebagaimana saya bersyukur kepada Allah Jalla wa ala yang berkat nikmat kesehatan, kesempatan dan taufik darinya saya dan kawan-kawan dapat berkunjung ke tempat antum ini kota Tanjung Pinang yang semoga Allah Jalla wa ala memberikan kepada kami keutamaan ya, yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menyatakan anna rajulan zara akhalahu fi qaryah فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال أين تريد قال أريد زيارة أخي لي في هذه القرية قال هل من نعمة ترد عليه قال لا غير أنني أحببته في الله Nabi menyebutkan bahwa ada seorang lelaki seorang hamba yang menempuh sebuah perjalanan untuk mengunjungi saudaranya di sebuah tempat Di tengah perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat berkata kepadanya hendak kemana engkau wahai fulan? Dia pun menjawab aku ingin mengunjungi saudaraku di sebuah tempat. Malaikat tersebut pun kembali bertanya kepadanya apakah kunjungan kamu itu dikarenakan kepentingan duniawiyah yang akan engkau peroleh darinya? Dia pun menjawab tidak. Semata-mata karena aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat tersebut menyatakan sesungguhnya Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai hambanya tersebut karenanya. Maka kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang saling cinta mencintai, saling kunjung mengunjungi karena Allah Jalla wa Ala. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu pembahasan yang penting untuk dikaji, untuk dipelajari dan disampaikan kepada umat ini adalah pembahasan takdir. Karena pembahasan takdir adalah salah satu dari enam rukun iman. Semua kita memaklumi bahwa rukun iman ada ada enam. Ya. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan, iman kepada para rasul dan iman kepada takdir. Dan penyimpangan dalam pembahasan takdir ini atau secara umum seluruh penyimpangan akidah itu kembali kepada kekeliruan dalam memahami salah satu dari enam rukun iman. Seluruh penyimpangan, seluruh kelompok kelompok yang sesat dalam Islam atau mengatasnamakan Islam itu kembalinya adalah karena keliru dalam memahami rukun-rukun iman. Semuanya kembali di situ. Apakah yang disebut dengan Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, ya, dan Al Khawarij dan seterusnya. Atau dengan bahasa zaman sekarang liberal, komunis, ya PKI, ya. Itu semuanya karena tidak memahami atau tidak meyakini rukun-rukun iman dari enam rukun dari enam rukun iman tersebut karena setiap rukun iman tersebut memiliki rukun-rukunnya yang apabila dia tidak mengimaninya maka belum dianggap sah iman dia kepada Allah ya maka pada kali ini kita akan membahas bab takdir ya. karena bab takdir salah satu dari enam rukun iman yang hendaknya kita mempelajari dan mengkajinya para ulama menyebutkan di depan saya ada kitab Syarah Al-Arba'in karya Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin Saya melihat penjelasan beliau terkait rukun-rukun iman kepada takdir. Penjelasannya sangat e, jelas dan ringkas. Beliau menyebutkan bahwa iman kepada takdir itu ada empat rukun. Yang apabila salah satu dari empat rukun ini tidak diimani, maka belum dianggap iman dia kepada takdir. Yang pertama antu'mina bi'ilmillahil muhit bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Rukun iman takdir yang pertama adalah engkau beriman bahwa Allah Jalla wa ala mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu secara terperinci dan segala secara global. Tidak ada yang terluput dari ilmu Allah Jalla wa ala. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, "Wallahu bikulli syai'in alim." Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kalimat segala sesuatu bikulli syai' kul salah satu dari konteks umum. Maka mencakup segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang terluput dari ilmu Allah Jalla wa Allah juga berfirman di dalam surat At-Talaq ayat ke-12 Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa min al ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir Sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan yang telah mencipta tujuh lapis langit dan dari bumi seperti itu juga artinya bumi juga diciptakan oleh Allah dengan tujuh lapis yang turun perintah darinya agar kalian mengetahui bahwa Allah Jalla wa ala maha mampu atas segala sesuatu Allah maha mampu atas segala sesuatu ini menunjukkan Allah juga maha mengetahui Karena tidak mungkin Allah mampu melakukan sesuatu Yang ia tidak mengetahuinya Nah Allah Jalla wa'ala berfirman لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ Ilma. Dan agar kalian tahu bahwa Allah ilmu Allah itu telah mencakup segala sesuatu Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59 Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها Sesungguhnya di sisi Allah Jalla wa'ala ada kunci-kunci ghaib. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ia mengetahui segala sesuatu yang ada di darat. Segala sesuatu yang ada di laut. Dan tidaklah ada warakah. selembar daun yang gugur dari pohonnya melainkan Allah mengetahuinya subhanallah Allah mengetahui segala sesuatu sampai-sampai satu daun yang gugur dari sebuah pohon Allah mengetahuinya betapa banyak daun yang gugur dari pohonnya dalam satu detik di dunia ini dalam satu detik itu semuanya Allah ketahui na'am Allah juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat atau masih pada ayat yang sama, "Wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin." Dan tidaklah ada sebuah biji biji-bijian yang ada di dalam kegelapan bumi atau suatu yang basah atau suatu yang kering melainkan itu berada di dalam laul mahfuz Allah mengetahuinya Subhanallah. Bayangkan ada sebuah biji yang sangat kecil berada di, di, di atas darat di dalam kegelapan yang sangat gelap yang tidak mungkin manusia mampu mengetahuinya. Syekh Google pun tidak mampu mengetahuinya. Sebuah biji-bijian di atas bumi dalam kegelapan yang sangat gelap. Allah Maha mengetahui. Allah mengetahuinya. Maka apabila seorang hamba selalu mengingat mengenang akan luasnya ilmu Allah Jalla wa ala, bahwa ilmu Allah mencakup segala sesuatu, ini akan melahirkan rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Jalla wa ala. Akan menjadi pengontrol dalam hatinya, yang akan mengontrol dia, yang akan mengontrol perjalanannya, sehingga dia terbimbing dia tidak mudah jatuh bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala ketika sendirian. Dan dia selalu takut kepada Allah Jalla wa'ala ketika sendirian. Dan itu ibadah yang sangat mulia. Allah Jalla wa'ala berfirman, Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah. Dan dia mampu melawan hawa nafsunya. Coba perhatikan ayat ini. Allah menyebutkan dia melawan hawa nafsunya setelah Allah menyebutkan dia takut kepada kepada Allah. Karena kalau orang nggak takut kepada Allah, dia tidak akan mungkin melawan hawa nafsunya. Dia pasti akan jatuh ke zina. Dia akan pasti jatuh kepada maksiat-maksiat yang dia inginkan. Apalagi pintu maksiat tersebut telah terbuka di hadapannya. Tidak ada orang yang ia segani. Tidak ada orang yang ia takuti. Nafsunya sedang bergojolak. Dia ingin melakukannya, fasilitasnya telah terbuka. Pintunya telah terbuka, tidak ada sesuatu yang dapat menghalanginya kecuali rasa takut kepada Allah. Maka kalau rasa takut tidak ada saat itu padanya, dia pasti akan jatuh ke dalamnya. Pasti akan jatuh ke dalamnya. Tetapi tatkala dia mengingat akan ilmu Allah Jalla wa ala, bahwa Allah mengetahui apa yang sedang ia lakukan. Apa yang akan ia lakukan? Apa yang ada di dalam isi hatinya? maka dia akan malu kepada Allah, dia akan takut kepada Allah, maka dia akan langsung membuang tujuan-tujuan buruk yang ada di dalam hatinya dan membatalkan rencana-rencana buruk dia dan akan menjauhi maksiat-maksiat yang Allah haramkan. Kalau tidak pasti akan jatuh. Makanya Allah sebutkan di dalam surat Yusuf ketika Nabi Yusuf diuji oleh Allah dengan sebuah ujian yang luar biasa. Ya mungkin kalau kita diuji dengan seperti itu kita akan jatuh. Jenggot bisa runtuh. Ya kan? Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Allah oleh istri raja raja Mesir. Ya. Wa ghallaqatil wa qalat haytalak. Istri raja Mesir menutup seluruh pintu-pintu yang ada di rumahnya sehingga Nabi Yusuf nggak bisa keluar lagi. Artinya apa? Dia yang ingin memperkosa Nabi Yusuf. Kebalik ini. Biasanya lelaki yang ingin memperkosa kaum wanita. Kali ini wanita ingin memperkosa seorang lelaki. Karena tertarik kepada Nabi Yusuf yang sangat ganteng. Dia menutup seluruh pintu-pintu rumahnya. Setelah itu dia berkata, Hai talak, silahkan kamu lakukan wahai Yusuf. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah maka beliau pun selamat. Kenapa? Karena ada rasa takut. Setelah itu Allah katakan, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih." Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin kata Allah. Sungguh istri raja Mesir itu sudah hasrat kepada Nabi Yusuf dan sungguh dalam hati Nabi Yusuf itu ada kecondongan untuk wanita tersebut. Yang itu lumrah kecondongan layaknya seorang lelaki kepada wanita. Nah, hanya sekedar kecondongan bukan rencana dari Nabi Yusuf. Kalau istri raja tersebut memang sudah menjadi hasrat, menjadi rencana. Andai kata Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah tidak hadir di dalam hatinya akan kebesaran Allah, maka sungguh dia akan melakukannya. Demikianlah kami memalingkan dia dari maksiat karena dia adalah hamba kami yang diberikan dianugerahkan keikhlasan. Dan ikhlas tidak akan mungkin ada di dalam hati seseorang kecuali orang tersebut selalu mengenang bahwa mengetahui, selalu mengingat bahwa Allah Maha mengetahui. Karena kalau seorang yang hatinya ingat Allah Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, tentu dia akan mengikhlaskan hatinya. Rasa takut akan menghalangi seseorang, seseorang dari maksiat. Maka kata saya di sini, apabila seorang itu selalu mengenang, mengingat akan ilmu Allah Jalla wa ala yang mencakup. Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, ini akan melahirkan aujabalahul khaufu minallah wa khasyatah. Akan melahirkan rasa takut rasa pengagungan di dalam hatinya kepada Allah Jalla wa ala. Dan Allah telah berfirman waliman khafa maqam jannatan. Baginya dua syurga bagi orang-orang yang takut kepada Allah Jalla wa ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antara mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, rajulun da'atu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Adalah seorang lelaki yang digoda, yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita seorang wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan. Kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia ingat bahwa Allah mengetahuinya. Sehingga lahir sifat takut kepada Allah Jalla wa'ala di dalam hatinya. Yang mencegahnya dari bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti kisah Nabi Yusuf tadi. Padahal kondisinya adalah kondisi yang sangat mengerikan. Kondisi yang mungkin kalau itu menimpa kita, kita akan jatuh ke dalamnya. Yang menggoda beliau, yang merayu beliau, istri Raja Mesir. Kalau istri Raja Somalia, mungkin kita langsung ingat neraka. Pas digoda sama istri Raja Somalia, ingatnya neraka, neraka, neraka, neraka, ya kan? takut sama Allah. Ini yang goda istri Raja Mesir. Ya. Yang ingat nantinya malah datang syubhat. Allah kan Maha Pengampun. Ya, habis ini nanti kan perbanyak-banyak istighfar. Tiba-tiba istighfar lah pas umroh di Kaabah sana. Ya. Karena yang goda istri istri Raja Mesir. Ini yang menggoda Nabi Yusuf istri Raja Mesir. Antum digoda oleh pengemis di Mesir saja bisa runtuh jenggot antum. Apa yang menggoda antum istri raja? Istri raja Mesir. Ya. Orang Mesir itu tidak ada yang berhidung angka 8, semua hidungnya angka 7. <laughs> Boleh digoda oleh istri raja Mesir. Bagaimana digoda beliau? Pintu-pintu rumahnya semua ditutup, tinggal dia di dalam. Bersama, di dalamnya hanya dia dan Nabi Yusuf. Setelah itu dia menyatakan hai talak. Silahkan kamu melakukannya wahai Nabi Yusuf. Gimana rasanya? Untuk masuk hotel atau masuk kos, tiba-tiba ada wanita yang masuk ke kos antum, ke kamar antum. Kemudian dia kunci pintunya. Kemudian dia membuka seluruh pakaiannya. Kemudian dia mengajak antum untuk berzina. Kalau tidak ada rasa takut kepada Allah di saat itu, pasti kita akan jatuh. Ya. Kalau rasa takut lemah, pasti akan jatuh. Jangankan yang sudah ada, yang nggak ada aja terkadang dicari-cari, apalagi sudah ada, ya kan? Eh, istri raja Mesir lagi. Kalau mungkin kalau yang menggodanya istri raja Somalia, mungkin kita ingat sama Allah, ya takut neraka, eh? bisa bersabar. Ini istri raja Mesir. Apa sebabnya jamaah? Karena rasa takut di dalam hati kepada Allah Jalla itu kuat. Kenapa rasa takut di dalam hati seorang hamba itu ada? Dikarenakan buah daripada iman kepada ilmu Allah. Dia mengetahui, dia sadar bahwa Allah mengetahuinya, Allah melihat, Allah mendengar apa yang sedang ia lakukan. Maka melahirkan rasa takut dia kepada Allah Jalla wa Rasa malu dia kepada Allah Jalla wa Nah. Maka menghadiri rasa takut atau menghadiri menghadirkan iman kepada ilmu Allah ke di dalam hati itu sangatlah penting karena itu akan menjaga kita, akan menjauhkan kita, akan mencegah kita dari bermaksiat kepada Allah Jalla wa ala ketika sendirian. Naam. Rukun iman kepada takdir yang kedua adalah al-iman bi anna Allah Ta'ala kataba fil lauhil mahfuz maqadir kulli syai'in ila yaumil qiyamah. Bahwa Allah Jalla wa ala telah menulis dalam kitab Lauhul Mahfuz segala sesuatu segala sesuatu sampai hari kiamat. Di dalam surat Yasin ayat ke-12 Allah berfirman, "Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Dan segala sesuatu itu telah kami tulis di dalam kitab Laul Mahfuz. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 105, "Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr." Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Allah Jalla wa'ala Lama khalaqal qalam Setelah menciptakan pena Allah berfirman kepadanya Uktub Tulislah Qala Rabb Wa mada aktub Pena pun menjawab Allah maha mampu Membuat makhluknya bisa berbicara Apa yang aku tulis Maka Allah menyatakan Uktub ma huwa kain Tulislah apa yang akan terjadi Fitil tilka bima huwa kain ila yaumil qiyamah sampai kejadian-kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat. Itu semuanya telah ditulis oleh Allah di dalam Laul Mahfud. Berapa lama sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Hah? Berapa lama? 50 ribu tahun. Ya, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini rukun iman yang kedua. Rukun iman kepada takdir yang ketiga adalah antumina bi anna kullama hadatha fil kauni fahu bi masyiatillah fala yakhruju syai'un an masyiatih abada bahawa segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi, di dunia ini, di alam ini itu semuanya dengan kehendak Allah semuanya dengan kehendak Allah Jalla wa'ala dengan izinnya Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, dalam pembahasan akidah, seringkali kita melewati sebuah ungkapan ma lam ma, ma Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Sesuatu yang telah Allah kehendaki pasti terjadi dan sesuatu yang Allah tidak kehendaki maka itu tidak akan terjadi. Yang disebut dengan masyiah Masyiah Allah itu terbagi menjadi dua Masyiah kauniyah dan masyiah syari'iyah Memahami dua masyiah ini sangat penting Agar tidak menjerumuskan antum kepada paham murjiah Agar tidak menjerumuskan antum Kepada paham murjiah atau paham qadariyah Yang pertama masyiah al-kauniyah Yang kedua masyiah syari'iyah Masyiah kauniyah adalah segala sesuatu itu terjadi tidak lepas dari kehendak Allah. Apakah sesuatu itu dicintai oleh Allah ataukah tidak? Ini namanya masyiah kauniyah. Seluruh perbuatan manusia yang baik ataukah tidak itu tidak lepas dari masyiah Allah Jalla wa Makanya akidah yang menyimpang orang menyatakan ketika maksiat kamu katakan e, eh, ketika ketaatan dia menyatakan ini takdir. Kalau maksiat itu bukan takdir namanya. Nah, ini bisa kufur dia. Banyak seperti itu para penceramah. Segala sesuatu yang terjadi yang baik maupun yang jelek itu di bawah masyiat masya Allah jalla wa ala. Hanya saja kita tidak boleh beralasan dengan takdir untuk bermaksiat. Nanti akan kita bahas itu. Jelas ya? Jadi segala sesuatu itu tidak lepas dari kehendak Allah. Apakah sesuatu itu terpuji ataukah tercela? Maksiat ataukah ketaatan? Semua perbuatan manusia itu tidak lepas dari kehendak Allah. Seluruh perbuatan makhluknya tidak lepas dari kehendak Allah Jalla wa ala. Ini namanya masyiah kauniyah. Yang kedua adalah masyiah asyariyah. Allah berkehendak dengan syariatnya, dengan nilai syariatnya. Artinya Allah berkehendak agar hamba-hambanya melakukan kebaikan. Hanya saja mereka ada yang melakukannya, ada yang tidak. Allah berkehendak Allah menginginkan mereka untuk salat. Maka ada yang melakukannya, ada yang tidak. Bukan berarti Allah tidak mampu membuat mereka semuanya untuk salat. Allah Maha mampu. Kalau Allah berkehendak dengan masyiah kauniyahnya, maka Allah akan Allah akan membuat mereka semuanya akan salat atau semuanya akan meninggalkan salat. Ini namanya masyiah asyariyah. Segala sesuatu yang telah terjadi dan dia terpuji, maka itu masyiah kauniyah dan syar'iyah. Tapi sesuatu yang tidak terpuji, maka itu terjadi dengan masyiah kauniyah kita katakan. Abu Lahab mati di atas kekufuran. Ini dengan masyiah apa? Syariah atau kauniyah? Syariah eh, kauniyah. Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal di atas iman. Ini di atas masyiah apa? Hah? Masyiah kauniyah dan syar'i syar'iyah. Naam. Memahami dua masyiah ini akan menyelamatkan antum dari paham qadariyah. Ya. Dari paham qadariyah dan dari paham al-murji'ah yang mengingkari takdir atau yang menganggap dari uh, eh, robot ya bagi Allah Jalla wa ala sehingga tidak mengapa melanggar hukum-hukum Allah Jalla wa ala. Nah. Berikut ini beberapa ayat yang menerangkan hal ini. Allah berfirman dalam surat Al-An'am atau dalam Al-Baqarah ayat 253. Allah berfirman, "Walau syaa Allahu ma qatatala alladziina min ba'dihim" min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara walau syaa Allah ma qatatalu walakin Allah yaf'alu ma dan kalaulah Allah berkehendak maka niscaya mereka tidak akan saling membunuh sesama mereka setelah datang kepada mereka penjelasan akan tetapi mereka berselisih maka ada yang beriman dan ada yang kufur dan kalaulah Allah berkehendak mereka tidak akan saling membunuh tetapi Allah melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112, "Walau syaa rabbuka ma fa'alu." Dan kalaulah Rabbmu itu berkehendak, maka mereka tidak akan melakukannya. Allah juga berfirman dalam surat At-Takwir, "Liman syaa'a minkum ay yastaqim, wa ma tasyaa'una illa ay yashaa' Allah Rabbul alamin dan tidaklah kalian berkehendak melainkan di bawah kehendak Allah Rabbul alamin maka tidak ada sesuatu yang lepas dari kehendak Allah Jalla wa ala yang lepas dari keinginan Allah hanya saja masyiah atau irada Allah itu ada yang kauniyah ada yang syar'iyah ya yang keempat dari rukun iman kepada takdir adalah al-khalq adalah al-khalq Kita harus beriman, harus meyakini bahwa segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Perbuatan kita adalah makhluk Allah. Kita adalah makhluk Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Al-Quran apakah makhluk? Ya tidak, karena Al-Quran firman Allah. Sifat Allah. Selain dari Allah adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat kedua wa khaf wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Jalla wa ala telah menciptakan sesuatu segala sesuatu dan menakdirkannya. Allah juga berfirman wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu telah kami ciptakan dengan takdir. Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Dan dialah yang telah menciptakan kalian dan amalan kalian. Ini sekian ayat menerangkan kepada kita bahwa manusia perbuatan mereka makhluk dan perbuatan mereka adalah makhluk Allah ciptaan Allah Jalla wa ala. Maka jangan ragu kalau ditanya arus itu makhluk ataukah bukan. Kalau ragu berarti dia ragu bahwa selain Allah itu makhluk makhluk menunjukkan akidahnya masih kacau. Arash Allah bukan bukan sifat Allah bukan bukan nama Allah bukan bukan berarti selain Allah berarti makhluk karena seluruh selain Allah pasti mah makhluk jangan ragu yeah. jangan menyatakan tidak tahu menyatakan arsh eh, Allah atau uh, eh, makhluk atau bukan kemudian dijawab saya tidak tahu berarti dia tidak tahu bahawa selain Allah itu mah makhluk berarti dia tidak tahu Allah maha esa adalah Al-Khaliq satu-satunya. Ya, akidah yang fatal. Nah, ini empat rukun iman kepada takdir. Yang apabila salah satu dari empat rukun iman ini tidak kita imani, maka iman kita kepada takdir belum sah dan kita belum beriman kepada Allah, belum dikatakan mukmin. Ini secara global. Dan di dalam kitab-kitab akidah diterangkan lebih rinci lagi. Di sana akan disebutkan syubhat-syubhat seputar takdir beserta jawabannya. Tapi paling tidak seorang muslim dan muslimah dia telah memahaminya secara global. Sehingga segala syubhat yang bertentangan dengan empat rukun ini ya, dia bisa menilainya itu keliru, itu tidak benar sekalipun ketika diskusi dia mungkin belum mampu menjawab syubhat itu. Tetapi dia tahu itu syubhat, itu nggak benar. Karena empat perkara ini adalah rukun iman kepada takdir. Apabila salah satu dari empat rukun iman ini tidak diimani, maka dia belum dikatakan mukmin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tatkala disampaikan kepada beliau bahwa di Irak ada beberapa tokoh agama yang berkeyakinan innal amra unuf. Allah mengetahui sesuatu itu kalau sesuatu itu telah terjadi. Ini disebut dengan sekte Qadariyah. Allah tahu kalau sesuatu itu telah terjadi, berarti mengingkari ilmu Allah. Mendengar demikian Abdullah bin Umar menyatakan akhbirhum anni bari umminhum wa annahum bara'u minni. Sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walau annam anfaqu mithla uhdin zahaba lama qabilahu minum hatta yu'minu bil qadar. Dan kalaulah mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak akan menerimanya dari mereka sampai mereka sehingga mereka beriman kepada takdir. Abdullah menganggap mereka bukan muslim. Apa buktinya kata Imam Nawawi? Buktinya ada dua. Yang pertama, boleh berlepas diri dari mereka. Dan seorang tidak boleh berlepas diri dari saudara muslimnya. Yang kedua apa? Beliau menyatakan andai kata mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya dari mereka. Menunjukkan mereka murtad. Karena selain kekufuran, kesyirikan tidak dapat membatalkan ya, menghapuskan ibadah seseorang. Ya. Tatkala Abdullah berkata demikian, kata Imam Nawawi menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar menganggap mereka telah batal Islamnya. Bahaya kan? salat lima waktu, dia haji, dia zakat, ya, dia puasa, tapi akidahnya seperti ini. Allah mengetahui sesuatu itu kalau sesuatu itu telah terjadi telah terjadi. Ya, antum jangan sibuk dan kota infak, antum belajar aja. Ya. Kalau bisa tidak diputar lebih baik. Baik. Dia sholat lima waktu. Dia sholat wajib, sholat sunnah, dia puasa wajib, dia puasa sunnah. Dia gemar baca Al-Quran, dia haji, dia umrah. Tapi tapi akidahnya innal amra unuf. Allah mengetahui sesuatu itu kalau sesuatu itu telah terjadi. Enggak ada gunanya dia beribadah. Beribadah. Ibadah-ibadah tadi tidak diterima oleh Allah karena dia belum mukmin. Dia belum muslim. Islamnya telah batal karena dia mengingkari salah satu dari empat rukun iman kepada takdir. Maka ketika disampaikan kepada Abdullah bin Umar tadi di Irak ada tokoh-tokoh agama punya akidah innal amra unuf Allah mengetahui kalau sesuatu itu telah terjadi boleh langsung berlepas diri. Saya bukan dari mereka, mereka bukan dariku. Dan kalaulah mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya dari mereka sehingga mereka beriman kepada takdir menerangkan kepada kita pentingnya pembahasan akhi, akidah. Pentingnya kajian-kajian akidah. Kitab-kitab akidah. Karena penyimpangan akidah penyimpangan yang sangat fatal. Saya kan seperti hadis ini tadi. Abdullah bin Umar menyatakan, andai kata dia menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ya Allah nggak akan menerimanya darinya sampai dia beriman kepada takdir. Padahal orang-orang yang disampaikan kepada Abdullah bin Umar itu adalah tokoh-tokoh agama di di Irak. Mereka sholat lima waktu, mereka haji juga, mereka mengucapkan doa syahadat. Tapi Abdullah bin Umar menganggap batal Islam mereka. Beliau berlepas diri dari mereka. Seluruh ibadah mereka tidak akan diterima oleh Allah kalau dia belum beriman kepada takdir. Beliau menganggap mereka belum beriman kepada takdir tatkala mereka berkeyakinan Allah mengetahui sesuatu itu kalau sesuatu itu telah terjadi. Bila anggap mereka belum beriman kepada takdir. Tidak beriman kepada takdir membuat berarti belum beriman kepada rukun-rukun iman. Berarti dia belum dikatakan mukmin. Maka setiap kali kita mendapatkan kita melewati ayat yang menerangkan keutamaan amal soleh selalu Allah sebutkan syarat imannya. Allah berfirman, "Man 'amila salih min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون dan barang siapa yang melakukan amal saleh dari kalangan lelaki atau wanita dan dia beriman syaratnya dan dia punya iman benar pemahaman imannya ya terkait enam rukun iman dia benar memahaminya akidahnya benar rukun-rukunnya dia mengimaninya maka akan kami berikan untuknya kehidupan yang indah dan kami akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Nah. Kemudian di sana ada beberapa kelompok yang para ulama sebutkan mereka telah sesat. Mereka telah sesat dalam pembahasan takdir. Secara umum ada dua kelompok. Yang pertama adalah qadariyah yang kedua adalah Murji'ah. Qadariyah adalah orang-orang yang mengingkari takdir Allah Jalla wa'ala. Bahwa makhluk itu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada ikut campur takdirnya Allah Jalla wa'ala. Buktinya ketika dia mau berzina, dia bisa berzina. Sedangkan Allah tidak menginginkan dia berzina. Sebabnya apa? Karena dia tidak paham ada masyiah kauniyah dan masyiah syariah saya bilang Allah mengharamkan zina, Allah menginginkan dari manusia untuk tidak berzina dengan masyiah syariahnya. Ketika mereka tidak melakukannya, tidak mengindahkannya, itu juga tidak lepas dari kehendak Allah. Nah, sedangkan murjiah sebaliknya, mereka menganggap manusia ini adalah robot. Manusia adalah robot. Maka tidak boleh dicela pelaku maksiat karena dia melakukannya dengan takdir Allah Jalla wa ala orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh sama saja imannya karena semuanya itu dengan kehendak Allah Jalla wa'ala kata mereka ya. maka <clears throat> orang yang sudah memahami pembahasan takdir tadi secara umum barukun iman kepada takdir ada empat dia akan bisa menilai itu adalah pemahaman atau kelompok yang yang sesat karena telah mengingkari rukun-rukun iman kepada takdir yang telah Allah sebutkan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Baik, berikut ini beberapa poin penting terkait pembahasan takdir. Yang pertama, bahwa sebaik-baik figur suri toladan bagi kita dalam memahami pembahasan takdir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan mereka tidak me dan mereka tidak mempertentangkan antara bab takdir dengan bab syariat. Bab takdir mereka imani, syariat Allah Jalla wa juga mereka jalani. Jelas ya? Karena terkadang datang syubah dari orang-orang yang liberal. Ini semisal dengan mereka. Dia bilang, "Kenapa kamu mencela sedangkan dia melakukannya dengan takdir Allah?" Ya. Kalau segala sesuatu itu telah terjadi karena Allah setelah Allah uh, dengan takdir, ya berarti tidak boleh dong kamu mencela saya melakukan maksiat. Ya. Berarti tidak perlu dong kita sholat lagi. Kan syubhatnya. Atau ujung-ujungnya dia nanti tidak mau mengimani bab takdir. Maka dengan prinsip yang satu ini akan menutup pintu syubhat itu. Kita katakan Sebaik-baik contoh untuk kita dalam pembahasan takdir, sebaik-baik figur dalam masalah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka mengimani bab takdir dan mereka juga menjalani syariat Allah. Mereka tidak menabrakkan bab takdir dengan bab syariat. Takdir mereka imani, syariat mereka jalani. Ngapain harus dipertentang? Kapan kita mulai berpikir tentang takdir, kemudian kita tabrakkan dengan syariat, ini akan membuat kita bingung. Setelah bingung nanti membuat kita akan jatuh kepada paham Qadariyah atau jatuh kepada paham Murji'ah. Kedua-duanya keluar dari Islam. Qadariyah karena mengingkari takdir, ya, Murji'ah ya, karena dia mengingkari adanya masyiah untuk hamba seorang hamba sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan Islam karena alasannya semuanya itu dengan takdir Allah. Jelas ya? Maka ada satu ayat membantah dua kelompok ini. Untuk Qadariyah dan untuk Murji'ah, yaitu firman Allah, "Wa ma tasyauna illa an Allah rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak melainkan di bawah kehendak Allah. Di sini Allah menyebutkan manusia ini punya kehendak, maka ini bantahan untuk Murji Murji'ah yang menyatakan manusia ini seperti robot. Illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Ini bantahan untuk Qadari Qadariyah yang menyatakan perbuatan manusia itu lepas dari takdir Allah. Buktinya dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Nah, ayat ini bantahan untuk dua kelompok ini. Wa ma tasyaun ini bantahan untuk Murji'ah illa ayyasha Allah Rabbul Alamin ini bantahan untuk Qadariyah. Jelas ya? Ini prinsip yang pertama ya. Bahwa sebaik-baik figur, sebaik-baik uswah hasanah buat kita dalam memahami bab takdir adalah Rasulullah dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka semua tidak mempertentangkan antara takdir bab takdir dengan bab syariat. Masalah takdir mereka imani dan bab syariat mereka eh, mereka jalani. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu bingung. Yang berikutnya, poin berikutnya tentang pembahasan takdir bahwa seorang tidak boleh beralasan dengan takdir untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa ala. Dan beralasan dengan takdir untuk membenarkan maksiat itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kalau kita membuka Al-Qur'anul Karim akan kita dapatkan di sana beberapa ayat Al-Qur'an yang menerangkan kepada kita bahwa mereka suka beralasan dengan takdir atas perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Seperti firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 148. Allah berfirman, "Sayaqulul ladzina asyraku" لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء Orang-orang musyrik akan berkata, kalau bukan karena kehendak Allah, tentu kami tidak berbuat syirik. Tentu kami dan nenek moyang kami tidak berbuat syirik. Dan tentu kami tidak akan mengharamkan sesuatu. Semua ini karena kehendak Allah. Kalau ada yang berkata, saya berzina karena kehendak Allah. Kamu ini sama seperti yang Allah firmankan. Kamu musyrik bukan? Bukan. Kalau bukan musyrik, jangan berkata demikian. Karena yang beralasan dengan takdir untuk maksiat hanyalah musyrik. Orang-orang jahiliyah beralasan dengan takdir. Dan kita dilarang menyerupai mereka. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Wa khaliful majus wal musyrikin. Selisilah oleh kalian kaum musyrikin dan kaum majusi. Jelas? Tidak boleh beralasan dengan takdir untuk bermaksiat. Ya, dan beralasan dengan takdir untuk membenarkan maksiat kesalahan itu adalah kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Baik. Nah, sekarang ada pertanyaan dari anak. Di dalam sebuah hadis yang sahih dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Nabi menyebutkan bahwa Nabi Adam dan Nabi Musa pernah diskusi, dialog. Terjadi dialog antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, "Anta abuna khayyatana." Wahai Nabi Adam, Anda adalah ayahanda kami. Anda adalah bapak kami. Tapi Anda telah membuat kami kecewa. Sebab engkau kami dikeluarkan dari surga. Artinya kalau beliau tidak dikeluarkan dari surga, tentu kami akan lahir di dalam surga. Maka Nabi Adam menjawab, "Atalumuni ala syai'in qad kataba 'alayya qabla an yakhluqani?" Apakah kamu mencela saya karena sebuah perbuatan, karena suatu perkara yang saya lakukan yang mana perkara tersebut telah Allah takdir Telah Allah takdirkan sebelum Allah menciptakan saya. Di sini berarti Nabi Adam beralasan dengan apa? Hah? Takdir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haja Adam Musa marratain atau thalathan." Musa, Adam mengalahkan Musa, Adam mengalahkan Musa, Adam mengalahkan Musa dalam dialog tersebut. Nah, bagaimana nih? Di sini Nabi Adam beralasan dengan takdir. Kata yang enggak boleh tadi. Nah, antum yang pakai kacamata. Siapa nama antum? Calon pengantin baru kali. Insyaallah. Eh, Semua nih calon pengantin baru insyaallah ya. <laughs> Tuh ya. Bagaimana jawab ya? Di sini Nabi Adam, Nabi Musa beralasan dengan takdir. Ya, yang ada pertanyaan lewat tulisan ya. Siapa bisa jawab? Hah? Berarti boleh dong saya bermaksiat Anda jangan mencela saya. Saya berzina tadi pagi itu karena takdir dari Allah. Gimana? Ketika dia lagi kita ajak sholat, kamu saya yakin doakan saya dapat ide. Takdir Allah memang saya eh, nggak sholat sekarang ini. Hah? Gimana? Ini bi Adam beralasan yang takdir kan? <laughs> Gimana jawabnya? Bukan karena kehendak dia. Ya sama juga ada. Saya ini kan karena kehendak Allah. Saya nggak sholat sekarang karena kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa Allah rabbul alamin. Keluar pula dalilnya dari kafir. Huh? <coughs> Berarti boleh dong beralasan dengan takdir untuk maksiat, untuk sebuah perbuatan yang menyelisih, yang melanggar. <coughs> Hah? Para ulama menjawab dengan dua jawaban. Yang pertama, bahwa Nabi Adam beralasan dan takdir di sini bukan untuk membenarkan maksiat beliau tersebut, tetapi beliau ingin menerangkan keluarnya saya dari syurga itu dengan takdir Allah. Beliau bukan beralasan untuk membenarkan pelanggaran yang beliau lakukan tersebut, yaitu memakan apa? Beliau dilarang memakan apa? Buah apa? Buah khuldi. Buah khuldi atau pohon khuldi? Hah? Pohon khuldi. Antum berarti ikut iblis yang menamakan itu pohon khuldi adalah iblis bukan Al-Qur'an. Khuldi artinya kekal. Iblis menyatakan kepada Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kamu saya tunjukkan sebuah pohon yang kalau kamu memakannya kamu akan kekal dan kerajaan kamu akan abadi? Jangan malah antum datang ikut-ikutan menyatakan itu pohon khuldi. Antum juga ikut tertipu setelah Nabi Adam terhadap iblis berarti. Nabi Adam memakannya karena iblis menyatakan kalau kamu makan ini, kamu akan khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Pemulki layablah kerajaan kamu akan sirna. Karena Nabi Adam memakannya. Jadi ya, malah kita kaum muslimin ikut-ikutan menyatakan pohon khuldi eh, kena tipu sama iblis. Sudah jelas-jelas Allah dalam Al-Quran menerangkan iblis menipu mengkelabui Nabi Adam menyatakan ini pohon kalau kamu makan kamu akan khuldi. Kamu akan kekal. Kerajaan kamu tidak akan sirna lah kaum muslimin sekarang juga bilang buah khuldi berarti juga kena tipu sama iblis. <laughs> Cukup katakan Nabi Adam memakan sebuah pohon yang dilarang oleh Allah. Yang syaitan iblis menamakannya pohon khuldi. <laughs> Dia tuh ikut-ikutan menamakannya. Taib, jelas ya? Taib. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, Nabi Adam andai kata boleh beralasan dengan takdir atas pelanggaran yang telah beliau lakukan, tetapi eh, beliau telah bertaubat kepada Allah. Beliau beralasan dengan takdir setelah bertaubat. Beralasan dengan takdir terhadap sebuah maksiat yang telah kita lakukan dan kita telah bertaubat darinya, itu tidak mengapa. Saya ber, ya dengan takdir Allah dulu saya berzina, dulu saya diriba dulu saya syirik, takdir Allah. Alhamdulillah sekarang saya sudah bertobat. Nah, itu tidak mengapa. Tetapi beralasan dengan takdir terhadap sebuah maksiat yang ia belum bertobat darinya, ini tidak dibenarkan. Ini perangannya kaum musyrikin. Karena Allah yang mewajibkan kita untuk beriman kepada takdir, Allah juga mewajibkan kita untuk mengamalkan syariatnya. Dan Allah telah memberikan kepada kita akal, kehendak, dan kekuatan. Pernah terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang mencuri. Kemudian ditangkap oleh Umar. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin memotong tangannya, dia menyatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda ingin memotong tangan saya karena saya mencuri padahal saya mencuri karena takdir wahai Umar?" Insyaallah ini orang. Saya mencuri karena takdir wahai Umar, kenapa kamu ingin potong tangan saya? Apa kata Umar? Saya ingin memotong tangan kamu juga dengan takdir dari Allah. Kamu jangan marah. <laughs> ya. Jadi kalau ada orang yang beralasan jangan sholat, tempelin aja sekali. Bah, eh, maaf, takdir. Kamu jangan marah ya. Saya tempelin kamu tadi karena takdir dari Allah. Ya. Campain dia ke Comeran kalau nggak mau sholat misalnya. Kalau dia anak antum, <laughs> kalau orang lain antum <laughs> campain antum duluan yang dicampain ya itu marah maaf takdir kata kamu tadi kamu nggak sholat takdir saya lempar kamu juga takdir saya tampar kamu juga takdir jangan marah dong ini menunjukkan fitrah manusia saja tidak menerimanya sekarang apabila dikatakan kepada antum bahwa jalan ini lebih baik, lebih selamat untuk antum pergi ke, ke sana. Satu lagi jalannya tidak baik, angker, kurang bagus. Pasti antum akan mengambil jalan mana? Jalan yang pertama atau jalan yang kedua? Jalan yang pertama. Ini untuk dunia. Padahal itu sudah Allah takdirkan juga. Kenapa dalam urusan akhirat kita tidak demikian? Allah telah menerangkan ini jalan menuju surga. Ini jalan menuju neraka. Kok malah kita memilih jalan menuju neraka kemudian kita beralasan dengan takdir. Kenapa nggak sebaliknya? Kan lebih bagus. Ambil jalan surga, kemudian kita beralasan dengan takdir. Selamat dunia akhirat. Kenapa dalam urusan dunia mereka tidak beralasan dengan takdir? Kan sudah Allah takdirkan anak istri udah nggak usah menikah. Kalau Allah takdirkan punya anak kan punya anak juga. Semua udah ada takdirkan. Kalau usah cari-cari perempuan, Allah takdir semua. Enggak. Enggak mau dia dibilang kayak gitu. Gak mau bilang begitu. Kenapa dalam urusan akhirat kamu beralasan dengan takdir? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai dia berusaha untuk mengubah dirinya. Dan banyak buah faedah dari memahami pembahasan takdir ini. Di antaranya membuat seorang hamba selalu percaya yakin kepada Allah Jalla wa'ala dan akan memurnikan ketergantungan hatinya hanya kepada Allah maka dia akan takut hanya kepada Allah dia cinta kepada Allah Jalla wa'ala dia mengharap kepada Allah Jalla wa'ala dia tidak akan bergantungan kepada manusia kepada makhluk dan tidak akan menghinakan dirinya demi mereka Orang yang sudah memahami bab takdir, dia nggak akan ada rasa takut lagi kepada hantu, kuntilanak dan semisal dengannya. Itu karena pemahaman terhadap takdir masih lemah. Ya kan? Sekarang misalkan dia sedang jalan, antum takut nggak kira-kira pulang nih dari pengajian jam Ba'da Isya. Pulang ke rumah, daerah antara masjid dengan rumah tempatnya mungkin cahaya kurang, nggak ada listrik, jalannya kecil, banyak semak-semak lagi. Ya hutan-hutan gitu. Tiba-tiba ada kuntilanak tiga orang duduk di pinggir jalan. Bang, mampir dong. Ya. Kuntilanak. Atau Ya. Atau naik sepeda. Anda pernah diceritakan daerah Stabat waktu itu. Ada bapak-bapak kita pulang ngaji naik sepeda di di, di jalan antara dua kebun e, tebu. Tiba-tiba di depannya sepeda yang dia bawa ada kuntilanak duduk di depan sepedanya. Setelah itu duduk di belakangnya Diganggu terus Kira-kira gimana? Hah? <coughs> gimana antum? Nah, pasti rata-rata ngambil jurus langkah seribu <laughs> Ya kan? Ibu-ibu yang tadi yang gak pandai lari Wah larinya kayak F1 lari ya <laughs> Kayak motor GP cepatnya eh. Tapi kalau orang yang paham takdir Hadir dalam hati takdir kuntilanak. Neneknya kuntilanak sekalipun. Dia hamba Allah tidak mampu melakukan sesuatu tanpa kehendak Allah. Perbuatan dia semuanya dengan takdir Allah. Kalau dia mampu membahayakan saya, berarti Allah telah berkehendak. Allah telah mengizinkannya. Jika Allah belum berkehendak, Allah belum mengizinkannya. Seribu kuntilanak pun, seribu neneknya kuntilanak pun tidak bisa buat apa-apa. Maka akan melahirkan sifat berat. Berani. Kuntilana, dia hamba Allah kalau dia dari syaitan dia juga wajib salat sebagaimana kita wajib salat dia wajib takut kepada Allah sebagaimana kita wajib takut kepada Allah dia tidak boleh melanggar agama Allah sebagaimana kita tidak boleh melanggar agama Allah kita dan dia masuk dalam firman Allah wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin Allah juga berfirman innamal najwa minasyaitani liyahzunalladzina amanu وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Sesungguhnya gangguan syaitan itu hanya untuk membuat kalian sedih, gundah gulana. Antum jalan tiba-tiba ada penampakan gundurwo, penampakan apa kuntilana dan semisal dengannya supaya kita sedih. gundah gulana. Takut, begitu kita takut, dia akan menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan syirik nantinya. Menjerumuskan kita kepada akidah-akidah yang kufur, kepada akidah-akidah yang khurafat, tahayul. Sungguh syaitan itu tidak bisa membahayakan kamu sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Ada syaitan nih sekarang misalkan. Kita langsung ingat bab takdir. Yang pertama kita bertawakal kepada Allah, ya kan? Serahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Satu. Kedua, kita lakukan sebab-sebab syar'i agar kita terjaga darinya. Kita baca Al-Qur'an, kita kumandangkan azan, ya, kita berzikir. Kemudian kita mengingat dalam hati kita bab takdir. Andai kata terjadi apa yang ingin dia lakukan terhadap saya, berarti sudah kehendak Allah. Dan kalau Allah tidak berkehendak, dia tidak bisa buat apa-apa. Sebagaimana saya tidak bisa melakukan sesuatu kalau Allah belum berkehendak dengan masyiah kauniahnya. Maka akan melahirkan sifat berat berani. Kalau tidak, maka akan bermental pengecut. Akan menjadi seorang penakut. Kemudian dari buah memahami bak takdir ini akan membuat seorang hamba selalu optimis kepada Allah Jalla wa'ala. Dia nggak akan pesimis. Ya. Dia tidak mudah mengeluh. Dia tidak akan mudah iri dan cemburu kepada orang lain. Karena dia tahu semuanya itu telah Allah takdirkan rezeki tidak akan tertukar. Rezeki tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang dari apa yang telah Allah takdirkan. Maka dia nggak akan mudah gelisah, tidak akan mudah galau dan tidak akan mudah iri kepada orang lain. Ya, dia tidak akan berkata kapan lawak nikah ini. Umur udah 25 ini belum nikah teman-teman udah pada nikah semuanya. Kalau sempat umur saya 27 ini nggak ada lagi ikhwan yang mau nikah sama saya. Ya, Gimana ini? Dia paham bab takdir. Sebagai wanita karena lemahnya takdir saya kalau begini kapan bisa nikah nih? Gak ada orang, gak ada lelaki yang tahu saya ada. Ya, saya perlu eksis nih biar orang biar ikhwan tahu bahwa saya itu ada. Akhirnya mainlah ke dunia maya. Artinya uh, uh, akhirnya bukan sekedar diketahui, malah hancur dengan dunia maya. Bagaimana saya akan dapat jodoh kalau saya pakai pakaian seperti ini? Tidak ada orang yang mengetahui saya cantik. Tidak ada yang mengetahui saya itu ada, saya perlu eksis. Saya harus ini, saya harus itu. Kenapa? Karena iman kepada takdir lemah. Bahkan sebagian akhwat mulai putus hubungan persaudaraannya dengan saudarinya gara-gara masalah jodoh. Rupanya ini akhwat, temannya ini dinikahi oleh seorang ikhwan yang dia sangat berharap akan menikah dengan ikhwan itu. Apalagi sudah ada kode, ada berita itu laki akan melamar dia, kok tiba-tiba yang dilamar kawan, dia, akhirnya putus hubungan, tidak lagi berkawan dengannya. Ini karena lemahnya pembahas eh, iman kepada takdir. Kalau dia ingat bab takdir, memang itu rezeki kawan dia, bukan rezeki dia. Dan rezeki itu telah Allah jamin dan tidak akan tertukar. sebagaimana uang harta yang Allah berikan tidak akan tertukar demikian pula jodoh orang yang iman iman kepada takdir dia tidak akan dengki kepada orang lain atas nikmat yang Allah berikan dia tidak akan gelisah terhadap masa depannya karena dia tahu segala sesuatu itu telah Allah takdirkan hidupnya dia matinya dia dengan apa dia mati apakah dengan meledak pesawat atau mati di atas tempat tidur atau mati tenggelam kapalnya ataukah mati sedang duduk? Dia akan mati di dalam keadaan dibunuh ataukah tidak? Apa yang akan terjadi besok hari? Dia nggak akan gelisah. Begitu bangun tidur, dia membaca zikir-zikir bangun tidur dia melakukan sebab-sebab yang tidak melanggar hukum agama Allah. Dia serahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Apa yang terjadi itulah yang terbaik insyaallah. Hari ini dapat sedikit, alhamdulillah. Dapat banyak juga alhamdulillah. Dia serahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Membuat dia optimis kepada Allah, tidak mudah pesimis dari rahmat Allah, membuat dia selalu percaya diri, dia tidak mudah gelisah, dia tidak mudah dengki dan tidak mudah was-was. Kalau enggak jamaah bisa stres kita. Kalau enggak banyak-banyak ingat batak takdir, hidup di dunia ini bisa stres. Sebagian orang sekarang aja udah stres. Kenapa? Karena memikirkan kondisi ekonomi Indonesia tahun 2020 nanti. <laughs> diperkirakan ekonomi Indonesia tahun 2020 akan demikian demikian akhirnya dia pusing aduh properti awak ini nanti kalau kena pajak sekian tahun 2020 pajaknya sekian berarti properti ya Allah padahal belum tentu dia masih hidup besok ya kan belum tentu dia masih hidup besok dan dia nggak tahu apa yang akan terjadi untuk besok sekarang dia sudah memprediksi apa yang akan terjadi tahunan bersekian tahun setelah eh, sekian tahun berikutnya Beberapa tahun kemudian dia mulai memprediksinya. Apa yang akan terjadi besok hari aja dia tidak bisa memprediksinya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak ada suatu jiwa yang tahu apa yang akan terjadi besok hari. Tapi kalau dia beriman mau dolar naik, naik mau turun, mau ke samping kayak mau terbang kayak dolarnya, nggak masalah buat dia. Rezeki gua nggak akan bertambah dan tidak akan berkurang dari apa yang Allah takdirkan. Ekonomi saya bukan di tangan Cina. Ekonomi saya bukan di tangan para koruptor. Ekonomi saya di tangan Allah. Rezeki saya di tangan Allah, bukan di tangan para orang Cina atau di tangan orang Eropa dan seterusnya. Allah yang mengatur ekonomi saya. Kalau saya bertakwa kepada Allah, pasti saya hidup bahagia. Itu janji Allah. Kita yakin kepada janji Allah atau kita yakin kepada ucapan-ucapan manusia yang suka menakut-nakuti kita Jelas dalam Al-Quran Allah menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar untuknya. Ini janji dari Allah. Siapa Allah inna ma'amru idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Rabbul alamin yang berkata demikian. Kalau ada raja yang berkata kepada kita, kalau kamu taat kepada saya, akan aku berikan semua ke keinginanmu permohonanmu. Kita yakin nggak? Kita yakin. Tenang dengan janji dia itu, karena kita tahu dia raja. Dia mampu memberikannya. Ya. Lalu bagaimana dengan Allah? Terkadang kita kurang yakin. Buktinya apa? Ucapan dan perbuatan kita mengesankan kita nggak yakin. Seakan-akan Allah tidak mampu memenuhi janjinya. Apa contohnya jamaah? Contohnya nih, lagi jualan. Ya? jualan makanan, jualan minuman. Azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mulai kalkulasinya main. Kalau saya pergi ke masjid, meninggalkan warung, gerobak, ini habis waktu 30 menit. Dalam 30 menit bisa laku 5 bungkus. Satu bungkusnya ada untung 5000. ribu. Kali 10 bungkus berapa? Berapa? Hah? 50 ribu omset untung 50 ribu hilang karena pergi sholat zuhur tambah 50 ribu untuk sholat asar 50 ribu pada sholat maghrib 50 ribu pada sholat isya berapa? Hah? 200 ribu dalam sehari kali sebulan? Hah? 6 juta rezeki saya hilang gara-gara sholat berjamaah Memang tidak terucapkan oleh mulut Tapi perbuatannya Mengesankan demikian Bukti apa? Dia tidak berani pergi sholat jamaah Khawatir Rizkinya Berarti secara tidak langsung Dia menyatakan Allah menyiksa kita Kalau kita taat kepadanya Kita ini akan dibuat semakin miskin Akan semakin sengsara oleh Allah Kalau kita taat kepadanya Fir'aun aja tidak kayak gitu Fir'aun aja tidak kayak gitu akidahnya Ya kan? Abu Lahab CS aja tidak kayak gitu akidahnya Ini muslim kok malah kayak gitu. Memang nggak terucap, tapi perbuatan dan ucapannya, perbuatan dan tingkah lakunya kesannya demikian. Mungkinkah gara-gara kamu taat wahai ukti, taat kepada Allah kamu nggak diberikan jodoh oleh Allah? Itu tipu daya setan. Kalau saya tutup-tutup terus seperti ini, kapan orang tahu saya ada? Saya cantik, nggak ada yang tahu dong. Berarti saya nggak akan dapat jodoh nantinya. Kayak perlu sesekali saya buka nih. Ini tipu daya syaitan. Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu suka menakut-nakuti kalian untuk fakir, untuk miskin. Setelah itu baru kalian diseru oleh dia untuk jatuh ke dalam maksiat. Sedangkan Allah menjanjikan keutamaan dan maghfirah darinya. Kalau saya meninggalkan pekerjaan riba, saya makan apa nanti bisa mati kelaparan saya. Sekarang pekerjaan saya cuma ini. Kalau saya tinggalkan kerja riba saya ini, saya akan mati kelaparan. Subhanallah. Berarti kamu berburuk sangka kepada Allah. Kamu nggak yakin dengan janji-janji Allah. Berarti akhirat kamu kita ini semakin Allah itu bukan Rahman berarti. Berarti Allah zalim. Berarti Allah bukan Ar-Rahim. Allah bukan Razah. Berarti Allah Maha Pelit, Allah Maha Zalim, Allah Maha Jahat. Nauzubillah. Ini sebab karena tidak hadirnya pembahasan takdir dalam hatinya. Pada jelas Allah menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar untuknya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan untuknya rezeki dari pintu-pintu yang tidak ia prediksi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Maka Allah itu cukup untuknya Dia tidak butuh kepada selain Allah Inna Allah balik wa amri Allah senantiasa menang dalam urusannya Dan Allah telah menakdirkan segala sesuatu Nah, barakallahu fiqh Mohon dijelaskan maksud doa dapat mengubah takdir. Takdir manakah yang berubah jika semua sudah tertulis di Lauhul Mahfud? Perlu diketahui, memang ada hadis yang berbunyi la yaruddul qadar illa doa. Bahwa doa itu dapat merubah takdir. Maka penjelasannya yang lebih mudah untuk dipahami kata Imam Ibn Qayyim perubahan dengan doa itu sendiri adalah bagian dari takdir Allah Jalla wa'ala. Berarti semuanya juga tidak lepas dari takdir Allah. Allah telah menakdirkan bahwa kalau suatu saat si fulan berdoa demikian maka berubahlah nasib dia. Berubahnya itu dengan takdir Allah Jalla wa ala. Allah telah menetapkan akan terjadi ya akan menciptakan hal tersebut di saat ini, di saat itu dia berdoa. Doanya itu dengan takdir Allah yang Allah berikan untuknya pun dengan takdir Allah Jalla wa ala. Yang kedua bahwa apa yang ada di laul mahfud itu tidak akan pernah berubah. Yang berubah itu yang ada di tangan-tangan malaikat, bukan yang di laul mahfud. Ya Allahumma ya yasha wa yuthbit. Allah menghapus dan Allah menetapkan. Wa indah umul kitab dan di sisinya ada kitab induk yaitu laul mahfud. Apa yang ada laul mahfud itu tidak akan berubah. Ustaz, ana mau bertanya bisakah doa menolak takdir yang sudah menimpa seorang? Jangan dia berdoa untuk menolak takdir ya karena bisa jadi sesuatu yang terjadi itu itulah yang terbaik untuknya walaupun menurut dia tidak baik asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa huwa ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun bisa jadi kalian benci kepada sebuah perkara yang itu lebih baik untuk kalian atau kalian suka kepada sebuah perkara yang itu lebih uh, uh, buruk untuk kalian Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu tapi dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau itu musibah, Nabi menganjurkan kita untuk berdoa, Allah makjurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah ini dan berikanlah aku penggantinya yang lebih baik. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah tatkala beliau ditinggal mati oleh suaminya. Tatkala beliau ditinggal meninggal oleh suaminya. Abu Salamah. Beliau sangat cinta kepada suaminya. Bahkan Ummu Salamah dan Abu Salamah adalah pasangan suami istri percontohan di masa itu. Tatkala Nabi mengajarkan beliau untuk membacakan doa ini sempat sempat terbesit dalam hati beliau. Mungkinkah ada suami yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena doanya kan begitu. Ya Allah berikanlah aku pahala atas musibah ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Maka Ummu Salamah tadinya berat ingin mengucapkan doa ini karena beliau meyakini nggak mungkin ada lelaki yang lebih baik daripada suamiku yang telah meninggal Abu Salamah. Tetapi karena itu adalah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun membacakannya. Beliau membacakan doa tersebut, maka Allah kabulkan. Rupanya Allah memberikan suami yang lebih baik daripada suami beliau yang telah meninggal, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama kemudian beliau dat didatangi oleh Rasulullah dan dipinang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Taib barakallahu fiik. Apakah masa lalu ana yang kelam merupakan takdir Allah? Ya, masa lalu Anda dan masa lalu saya dan semua kita. Itu semuanya dengan takdir Allah Jalla Allah Karena hati ini merasa belum bisa berdamai dengan itu sehingga ana merasa tak pantas bersanding dengan ikhwan yang soleh sekalipun ana menginginkannya. Mohon pencerahannya agar ana ikhlas. Siapa yang soleh di sini? Saya dan Anda bukanlah orang-orang yang baik. Semua kita pelaku dosa, hanya saja dosa yang kita lakukan itu tidak punya bau. Andai kata dosa yang kita lakukan itu punya bau, saya yakin tidak ada yang mau duduk di samping saya juga. Karena baunya dosa yang saya lakukan. Ya. Kita semua sedang proses. Apakah yang ustadznya, yang sudah mengajinya, yang sudah lama mengaji, selama belum mati dia sedang proses, bah, sedang melakukan proses taubat, proses perbaikan. Kita bukanlah golongan yang sudah datang ayat dan hadis menyebutkan nama kita pasti masuk syurga atau pasti masuk neraka. Maka jangan uh, uh, bersikap ya, diri ini tidak mulia sehingga tidak mau duduk dengan orang-orang yang nampaknya saleh. Mestinya malah sebaliknya. Kata sebagian ulama salaf, "Uhibbus salihina walastu minhum." Saya mencintai orang-orang saleh dan berusaha bersama mereka walaupun saya tidak sama dengan mereka. Ya, Kemudian juga kata para ulama dahulu ya. Fa inna <clears throat> al uh, eh, karena duduk dan bersama dengan orang-orang yang soleh itu akan memberi pengaruh terhadap kesolehan kita. Ya. Ada beberapa baik syair dalam hal itu. Ya. Dan Dan antara hal yang menunjukkan hal itu, di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah Sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Al Imam Al Bukhari dari Abu Musa Al Ashari radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Inna mathal jalis salih wa jalis su ka hamil al misk wa nafikh al kir." Fa hamil al-misk imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikh al-kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntinah. perumpamaan teman duduk yang saleh dengan teman duduk yang tidak saleh, yang fasik, yang jauh dari Allah, itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau kamu berada di sisi penjual minyak wangi, bisa jadi dia akan menghadiahkan kepadamu sebotol minyak wangi, tentunya kalau dia dermawan. <laughs> kalau dia pelit ya, lain lagi urusannya, ya kan? Paling tidak kamu bisa membelinya. Andai kata kamu tidak bisa membelinya, kamu bisa mencium aroma yang yang enak. Tapi kalau sudah nggak diberikan hadiah, dibeli juga nggak bisa, bau minyak wangi juga nggak ada, itu bukan penjual minyak wangi namanya. Ya, itu tukang kebun, masa nggak wangi? Eh, pasti kita bisa mencium minyak wangi. Masuk ke toko dia aja udah, masya Allah, udara baru, segar. Apa maksudnya? Maksudnya kata para ulama, ketika kita bergaul dengan orang yang saleh, maka bisa jadi kita akan soleh seperti dia. Atau paling tidak kita sudah mulai mencintai kesolehan tersebut dan itu modal utama untuk berubah. Seorang tidak akan mungkin berubah menjadi baik kecuali sudah ada cinta perbaikan dalam hatinya. Kata Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Ubudiyah di awal kitabnya Al-Mahabbatu Muharrikah. Cinta itu penggerak. Apa yang membuat sebagian manusia di sepertiga akhir malam ada yang bangun untuk nonton bola, ada yang bangun untuk belanja, ada yang bangun untuk solat malam, semuanya karena cinta. Yang ini cinta solat maka dia bangun, yang ini cinta bola akhirnya dia bangun, yang ini cinta pekerjaan maka dia pun bangun. Karena cinta. Ketika kita sudah mulai cinta kepada kesalehan kepada orang-orang saleh, ini akan menggerakkan kita untuk berusaha menjadi seperti mereka. Dan paling minimnya kita tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan ketika kita sendirian atau ketika kita bersama orang-orang yang sama dengan kita. Betul nggak? Contohnya misalkan antum duduk di majelis ini satu jam setengah ya kurang lebih. Kalau sebagian kita ada yang punya kebiasaan ngebul, tahu ngebul ya? Yang suka masih bakar kawat las, <laughs> ya, yang masih suka ngerokok misalkan. Satu jam setengah dia bertahan cubit-cubit pipi. Ya kan? Pasang kali lawak mulut awak ni. Enggak ngerokok satu jam setengah. Ya. Andai kata nanti ada kajian lagi pada maghrib. Biasanya habis maghrib ngumpul. Bu, bu, bu. Habis salat. Ini ada kajian. Duduk di kajian. Tertekan. Tertahan enggak merokok. Maka dalam kalau setiap hari seperti itu dia sudah terbiasa untuk tidak merokok, tidak terbiasa, tidak terbiasa, kemudian dia akan meninggalkannya secara totalitas. Ya. Yeah. Pengaruh teman duduk. Demikian pula sebaliknya kata Nabi, kalau teman duduk kamu adalah teman yang buruk itu seperti pandai besi. Dia akan membakar pakaianmu sengaja maupun tak sengaja atau paling tidak kamu akan mencium bau yang tidak enak. Demikianlah kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik. Orang yang buruk akidahnya atau buruk ibadahnya, suka bermaksiat. Bisa jadi kita akan melakukan maksiat yang ia lakukan tersebut. Paling tidak kita sudah mulai menyukai maksiat yang ia lakukan. Ketika kita sudah mulai menyukainya cinta kepada maksiat tersebut, tidak akan lama lagi kita akan jatuh melakukannya. Karena cinta itu penggah penggerak. Paling tidak kita duduk semeja dengan dia yang dia bermaksiat di atas meja tersebut dan kita tidak mengingkarinya, maka dosanya pun sama. Dosanya pun sama. Naam, ya. Maka bergaul, berusaha bergaul dengan orang baik, enggak mesti menjadi baik. Ya, tetapi agar kita saling tahun alal birri wat taqwa. Dengan adanya orang soleh di depan kita, kita merasa malu malu ingin melakukan sesuatu, ingin merokok, aduh nggak enak, ya kan? Ingin nonton yang enggak enggak malu, akhirnya tertahan, tertahan, tertahan. Tidak lama kemudian kita membenci maksiat itu, kita sudah mulai cinta ketaatan. Semua kita tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci di antara kita. Hanya saja karena dosa itu tidak punya ba baunya. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud kalau dosa itu punya bau, ada aromanya, maka kalian tidak akan ada yang mampu duduk sama saya. Siapa yang berkata demikian? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu yang telah lewat, ya saya kira sampai di sini lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kenapa? Saya baca satu lagi. Kayaknya ini da, pingin sekali dijawab akhwat ini. Assalamualaikum Ustaz, seorang ikhwan menadhar akhwat. Ya kan berarti darurat kan? Pertanyaannya kan? Nah, bab nadhar sensitif kalau nggak dijawab nanti. Seorang ikhwan menador akhwat. Alhamdulillah ikhwan itu cocok dengan akhwat tersebut. Terjadilah khidbah. Terjadilah khidbah. Lamaran. Qadarullah. Qadarullah. Setelah khidbah ternyata si akhwat ada nampak cacat fisik. Begitu tahu ada cacat fisik, si ikhwan ini apa boleh mundur atau melanjutkan mohon pencerahan? Boleh. Kalau dia mundur karena jangankan sebelum nikah, setelah nikah saja ada hukum ta talak. Hukum talak itu terbagi menjadi lima. Terkadang bisa wajib, terkadang bisa sunnah, terkadang bisa mubah, terkadang haram, terkadang mak makruh. Hukum asalnya makruh. Apalagi belum nikah, belum akad, ya maka memutuskan hubungan sebelum terjalin apabila memang harus itu lebih baik daripada memutuskannya setelah terja terjalin itu lebih merugikan yang lain itu lebih memudaratkan pihak yang lain. Maka sebelum menikah lihat ini kekurangan bisa nggak kamu terima? Ya, bisa nggak membuat kamu sengsara dalam rumah tangga. Kalau kira-kira dengan kekurangan ini membuat rumah kalian, rumah tangga kita tidak mawaddah rahmah dan sakinah yang itu adalah tujuan utama kita menikah. Berarti mundur. Daripada kita paksa malah nanti cekcok ujung-ujungnya juga cerai, malah mudaratnya lebih be lebih besar. Karena tujuan utama kita menikah untuk mendapatkan apa? mawaddah, rahmah dan sakinah. Apabila mawaddah, rahmah, sakinah tidak akan ada, rumah tangga tidak akan membahagiakan kita. Hanya membuat kita semakin sengsara. Nah, tidak mengapa dia maju atau dia dia mundur. Nah, wallahu a'lam Dan nasihat saya juga bagi ikhwan ya yang nazar ya sesekali nazar diri sendiri juga biar tahu <laughs> diri sendiri itu ya sesekali kecermin juga ya lihat bagaimana tampangmu, ya. Setelah itu baru kamu nilai syarat yang saya berikan itu pas nggak? Sebagian ikhwan itu buat syaratnya seakan-akan dia itu seorang artis Hollywood. Padahal hidung dia sendiri yang 8. Ya, buat syarat kriteria akhwat harus seperti artis Hollywood. Tapi dia tampangnya seperti bandit film India. Eh. Ya. Ya, terkadang perlu sesekali ikhwan sebelum nazar dia nazar dirinya dulu ke cermin. Ya. Supaya pas setelah nazar dirinya rupanya dia dia sendiri takut lihat dirinya sendiri. <laughs> rupanya kayak gini saya. Nah, kalau udah begitu, udah tahu siapa diri kamu, turunkan sedikit. <laughs> turunkan sedikit syaratnya. Rahimallah imran arafa qadra nafsi. Kamu kaya enggak? Ganteng enggak? Ya, kaya enggak, ganteng enggak, ilmu agama enggak, rajin ibadah juga enggak, dapat pingin dapat istri, istri yang cantik, yang tinggi, yang putih, yang mancung hidungnya, yang kaya, eh, yang langsing, ya. Kemudian punya sawit banyak <laughs> dan seterusnya. Kamu apa? Kamu kelebihannya apa? Eh, perlu ngaca sesekali, ya, kecermin sesekali. Lihat ya hidung saya angka 8 minta istri dapat angka hidung angka 7 dapat nggak kayak kayak ini saya saya kayak gini bentuknya harus tahu diri Rahim Allah Imran arafa arafa qadar nafsi Allah merahmati seorang hamba yang tahu kadar dirinya ya yang tahu kadar dirinya kalau dia dapat kayak Julaibib masya Allah Julaibib sahabat Nabi yang hitam pekat kurus kiri dapat istri yang masya Allah Madinah. Kenapa? Karena yang merekomendit Julaibib Rasulullah. Rasulullah datang Madinah. Ini saya lamar anak kamu untuk sahabat saya ini. Ya, jangan kamu datang kepada seorang wali, Pak. Ingat nggak cerita Julaibib? Nah, lamar akhwat orang. Julaibib itu Pak miskin, kiri, tapi diterima. Yang penting Pak solehnya Pak. Emangnya kamu kayak Julaibib? lebih direkomendasi oleh Rasulullah. Kamu ustaz kamu aja enggak merekomendasi kamu. <laughs> ya. Allahu musta'an. Saya kira sampai di sini lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.